Amen. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin rahimahullah orang kelima dari sepuluh orang terkait dengan ahkam usia ialah seseorang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan yang sifatnya berkesinambungan tidak diharapkan kesembuhannya Dicontohkan seperti orang yang sudah tua renta, tidak kuat puasa, tapi akalnya masih belum. Atau orang yang sakit keras, yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Yang ini kaum muslimin rahimahumullah tidak ada kewajiban puasa, tidak ada pula kewajiban qada, tetapi ada kewajiban membayar fidyah. Ya, tidak puasa, tidak kawat tetapi berkewajiban membayar fidyah. Allah mengatakan dalam sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Juga dari Nabi Abbas radhiyallahu taala anhuma di Syekh al-Kabir wal Mar'at al-Kabirah la yastati'an an yasuma fayud'imani makana kulli yawmin miskin. Terkait dengan laki-laki yang tua renta, perempuan yang tua renta, yang mau berpuasa, maka berkewajiban untuk memberi makan setiap hari satu orang miskin. Rawahu Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka orang semacam sekali lagi tidak ada kewajiban puasa, tidak pula mengkawal, tetapi membayar fidyah. Perbedaan antara yang kelima dan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya pun tidak ada akalnya, sudah hilang akalnya, maka tidak lagi mukallaf, tidak puasa, tidak sedia, tidak apa-apa. Kalau sekarang ini akalnya masih ada, sempurna akalnya, tetapi fisiknya tidak kuat untuk berpuasa. Maka dia boleh tidak berpuasa, tidak ada kawak, tetapi membayar fidyah. Terkait dengan pembayaran fidyah, itu terserah dia bisa dibayar dalam bentuk mentah bahan makanan pokok yang mentah bisa pula di, di, di, dibayarkan fidyah dengan bentuk masakan matang masakan matang bisa tiap hari bisa di awal bulan untuk sebulan penuh bisa di akhir bulan untuk sebulan penuh sebelumnya itu semuanya contohnya dari karangan salafus salih untuk yang matang kalau dia membagikan fidyah secara matang maka dia berikan makanan seperti yang biasa dia makan. Nasinya, sak lauknya, sak sayurnya, seperti yang dia makan sehari. Satu kali. Satu kali. Dia boleh memberi makan 30 miskin. Dia bisa pula memberi makan 30 porsi untuk satu orang miskin. Tidak ada masalah. Semuanya boleh. Adapun kalau dia memberikan fidyah dalam bentuk bahan makanan pokok yang mentah, maka yang dia berikan hanya bahan mentahnya. Tidak ada uang untuk beli lauk, hanya mentahnya saja. Disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam buku yang majalis Syahrul Ramadan, ukurannya, ukuran fidyah itu kata beliau satu mut bahan makanan pokok. Satu mut kalau perhitungan orang terdahulu menggunakan telapak tangan sepenuh kedua telapak tangan orang dewasa. Kalau dihitung dengan gram kata beliau sekitar setengah kilo plus 10 gram. Berarti 510 gram. 510 gram bahan makanan pokok yang bagus. Kalau mentahan, hanya ngasih ini saja. Dia tidak boleh dengan bentuk uang. Sebab yang disebutkan dalam periwayatan dengan makanan pokok. Kecuali kalau dia berikan kepada orang yang amanah, dia wakilkan ke seseorang, tolong belikan makanan. Atau tolong berikan beras, kasihkan simpan yang miskin. Ibiat saya diperbolehkan. Intinya sampai ke tangan orang yang miskin sebagai mustahiknya dalam bentuk bahan makanan. Tidak boleh dalam bentuk uang. Ini yang kelima. Adapun orang yang keenam, ialah sang musafir, seseorang yang safar, bepergian ke sebuah tempat. Kalau musafir para kalau kembali kepada dia. Dia boleh berpuasa, boleh pula tidak puasa. Insya'a Akor wa insya'a som. Kalau dia kepingin, dia buka puasa. Kalau dia kepingin, maka dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam e, di zamannya Rasulullah SAW terjadi dua-duanya. Ada yang puasa, ada yang tidak, dan tidak ada yang saling mencela. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim, "Kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falam ya'id as-sha'im wa al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im." Kami dahulu pernah safar berkian bersama Rasulullah alaihi wasallam yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang puasa. Sehingga terserah. Sesuai dengan kemampuan kita. Mampu puasa, puasa. Dan mampu, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi bagi musafir yang tidak puasa, rukhsah tidak puasa, kewajiban dia adalah mengkobah. Tapi musafir yang tidak puasa maka kewajiban dia mengqadha sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Wa man kana maridha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka menghenti pada hari-hari yang lain. Baik, saya mau tanya. Kalau safarnya menggunakan pesawat, nah, antum mau ke Jakarta. Dari Madura terbang ke terbang. Dari Madura ke Juanda. Juanda terbang ke Jakarta dengan pesawat. Satu jam setengah nyampe. Di pesawat dingin, tidak panas, tidak capek. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk tidak puasa? Boleh, masya Allah. Kalau naik kereta, juga sama. Artinya umum. Baik safarnya dengan kendaraan yang jelek atau yang bagus. Yang cepat atau yang lambat. Selama dia musafir, dapat rukhsah tidak berpuasa dan berpuasa makhluk. Saya tanya lagi. Ada seseorang yang safar, tapi niat safarnya niatnya jelek. Safarnya safar maksiat. Apakah dikasih rukhsah? Boleh tidak berpuasa? maksiat lo ya. Ada orang misal re reuni sama teman-temannya di Jakarta sana. Pesta full maksiat sudah. Perempuan, minum-minuman apa sudah. Malam hari dia musafir dari Madura ke Jakarta. Apakah dia dapat rukhsah tidak puasa dengan safar maksiat? Antum. Maksiat ini. Maksiat. Dosa. Jangan melegalkan yang berbau-bau kemungkaran. Tapi dia maksiat. Betul-betul safarnya itu untuk maksiat. Itu maksiat. Misal dia kemudian uh, safar janjian sama teman-teman dia untuk bobol bank yang namanya orang maksiat macam-macam, kan gitu ya. Tapi dia musafir, saib, dia puasa. Safarnya safar maksiat, apakah dikasih rusak? Eh, jangan asal jawab, pikir baik-baik. Hmm? Tidak dapat rusak, kenapa? Niatnya maksiat. Iya. Ya dia kerjakan nanti. Betul dia kerjakan. <laughs> Kalau orang itu sudah punya jelek, dari mulai rumah sampai tujuan jelek terus ini Pak. Dicatat setiap langkahnya dengan kejelekan. Sampai tempat dia kerjakan tambah jelek. Dia pulang jelek juga. lama lebih niat Ada orang berangkat menuju ke masjid berjamaah. Dari mulai rumah sampai masjid, tiap langkahnya dihitung kebaikan. Sampai masjid full pahala. Pulang juga demikian. PP itu kebaikan kalau baik. PP kejelekan kalau jelek. Itu inna wala dunia. Yang dibahas sekarang ini adalah apakah dapat rukhsah tidak puasa? Kenapa? Dikatakan maksiat. Iya sih, kalau terkait dengan idealnya muslim ya jangan yang macam-macam gitu loh. Tapi ketika kenyataan seseorang yang kepergian, tapi dia punya niat yang jelek, safarnya maksiat. Apakah dia soh, gak puasa? Jawabnya bapak-bapak. Saya tanya sama aku, bagaimana ayat terkait dengan musafir? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar maka mendapatkan maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Sama terus. Saya mau tanya, dalam ayat ini kata-kata safar mutlak umum atau ada ketentuan? Jawaban umum. Jawabnya umum. Allah mengatakan atau dia safar. Umum dengan kata-kata umum safar entah jarak uh, entah dengan cepat, dengan lambat, kendaraan bagus, kendaraan jelek, mau taat atau maksiat yang penting dia dapat dapat rukhsah tidak puasa dan mengkawat di hari-hari yang lain tetapi dia mendapatkan dosa kalau niat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bedakan antara rukhsah hukum syar'i dan niatan dia yang jelek rukhsah rukhsah dapat dengan ayat tadi niatan jelek dosa dengan niat maksiat yang dia kepada Allah Subhanahu dan ingat, bukan berarti ketika kita ngasih rukhsah melegalkan kemungkaran. Tidak. Mungkar-mungkar, dosa-dosa. Tidak boleh. Tapi rukhsah ya rukhsah. Ayatnya umum. Ini pendapat yang roji di kalangan para ulama kita. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Orang yang ketujuh. <clears throat> ialah orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Tadi kan disebutkan yang pertama tadi orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya secara medis. Maka dia tidak puasa, tidak kobok, bayar fidyah. Yang sekarang ini orang yang sakit. Tapi bisa diharapkan kesembuhannya. Ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. <clears throat> yang pertama, puasa itu tidak memberatkan dia, tidak pula membahayakan dia. Dua ya, tidak memberatkan dia, tidak membahayakan dia. Ini wajib puasa. Wajib puasa. Tidak ada uzur. Yang kedua, puasa itu memberatkan dia. Tetapi tidak membahayakan dia. Memberatkan, tapi tidak membahayakan. Apa bedanya kan? Kalau membahayakan terkait dengan penyakit. Memberatkan dia. Berat puasa, tapi tidak membahayakan penyakit yang ini dapat uzur untuk tidak berpuasa. Apa kewajiban dia kalau berpuasa? Mengkawal. Wa man kana maridan. Barang siapa yang sakit, maka mengganti di hari hari yang Keadaan yang ketiga, puasa itu membahayakan penyakit. Membahayakan penyakit. Dengan puasa semakin parah atau memperlambat kesembuhan. Ini semuanya di tangan medis. Kalau ini diharamkan puasa. Apa ya, Pak? Diharamkan untuk berpuasa. Sebab puasa itu akan membinasakan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan melemparkan tangan-tangan kalian, jiwa kalian dalam keadaan jiwa. Haraplah. Jadi paham misalnya, ya, sehingga yang sakit harus lari kepada tim medis, cek secara medis. Membahayakan Memberatkan? Tidak dua-duanya puasa. Memberatkan, tidak membahayakan, silakan. Puasa boleh, tidak juga boleh. Kalau tidak, obok. Yang ketiga, membahayakan. Maka haram berpuasa. Wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian, mengkobok hari-hari yang dia tinggalkan. masa Orang yang ke <clears throat> delapan, wanita yang air atau nifas. Ini tidak wajib puasa, bahkan tidak sah puasa, bahkan haram berpuasa. Ketika sedang haid dan ketika sedang nifas, itu jadi kesepakatan para ulama allah fikum. Tapi <clears throat> ini jadi masalah sekarang adalah ada seseorang wanita sedang puasa. Puasa. <clears throat> Mendekati buka puasa, tiba-tiba haid Batal apa enggak puasanya? Jawabannya batal. Walaupun tinggal satu menit lagi azan. Walaupun tinggal satu menit lagi azan. Belum azan tiba-tiba haid. Maka puasa hari itu batal. Itu tentang kita. Perempuannya haid dan nifas wajib mengkodok. Hari-hari yang ditinggalkan sama haid dan nifas. Tapi ada perempuan yang haid suci menjelang subuh. Suci menjelang subuh. Apakah diperbolehkan untuk berpuasa? Sahur berpuasa. Dalam keadaan dia tidak mungkin mandi air kecuali setelah Ah, masalahnya dia suci dicek sucinya itu cepat lebih lima menit. Menyisakan subuhnya kan cepat lebih 12, cepat lebih 20 ya. Kurang sulit Hanya cukup untuk makan sahur. Tidak cukup untuk mandi air. Artinya ketika subuh datang masih belum mandi. Masih belum mandi, belum suci. Apakah diperbolehkan bagi dia yang berpuasa? Belum mandi. Belum mandi. Belum suci loh ini. Jawabannya? Jawabannya kuat walaupun mandinya setelah subuh. Ini dikiaskan dengan kasus yang menimpa Rasulullah SAW ketika beliau junub. Beliau di malam harinya junub, beliau belum sempat mandi, melainkan telah masuk subuh. Dan beliau puasa ketika itu. Maka laki-laki yang junub, perempuan yang junub di malam harinya, atau perempuan yang haid, suci dari haid di malam harinya, sebelum subuh, maka dia segera sahur, niat puasa, dan sah puasanya walaupun mandi junubnya atau mandi haidnya setelah masuk waktu subuh. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimat. Orang yang ke yang ke sembilan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil atau perempuan yang menyusui. Ada dua keadaan. Yang pertama ialah tidak mengkhawatirkan bayinya atau janinnya. Dia hamil, tapi nggak mengkhawatirkan janin. Ada masalah. Dia menyusui dan mengkhawatirkan bayi, maka wajib puasa. Ini kembali kepada siapa itu? Menentukan ada masalah medis. Medis. Dan medis yang menentukan tergantung dengan kondisi masing-masing ibu dan janinnya. Ini nggak ada masalah Aman, puasa aja, puasa. Yang menjadi masalah keadaan yang kedua. Kalau perempuan hamil dan dia puasa, membahayakan janin. Atau dia menyusui, dia puasa, membahayakan janin. Khawatir janin atau bayinya. Ini ada istilah panjang di kalangan para yang jelas mereka semua sepakat boleh tidak puasa. Yang mengkhawatirkan bayi atau janin boleh tidak puasa. Yang diperdebatkan para ulama, apa kewajibannya? Tabok saja. Ataukah hadiah saja. Ataukah dua-duanya. Ataukah tidak dua-duanya. <laughs> Dari pendapat yang ada, ada lima atau pendapat. Yang paling masyhur di zaman sekarang ini, eh, kaum Imam Allah, dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan fidyah. Ya, ini pendapat pertama, mengatakan fidyah. <clears throat> pendapat yang kedua mengatakan qadha. Saya pribadi, <clears throat> kalau ada ikhtilaf itu jangan maksa orang pendapatnya saya pribadi. Tapi ingat, berpendapat jangan mau bawa nafsu ya, pakai dalil. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan kobok saja. Paham itu? Dasarnya hadis Anas bin Malik Al-Ka'fi radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Abu Dawud, an nasari At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan isnad yang sahih atau hasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam ucapan baik-baik, terutama untuk ibu. Rasul mengatakan Inna Allah wada'anil musafiri syatr salah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari musafir separuh salat. Paham misalnya ya? Tadi empat menjadi dua kosor. Wasauma anil musafiri wa anil murbi wal qublah. Dan Allah meletakkan puasa dari musafir, perempuan menyusui dan perempuan hamil. Saya mau tanya, ketika Allah meletakkan puasa dari musafir, apa kewajiban musafir kalau nggak puasa? Hah? Kau Yakin? Baik. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW menggantikan musafir dengan perempuan hamil dan menyusui. Gantikan dengan musafir. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimahumullah, perempuan hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan bayinya itu posisinya seperti orang sakit. Sebab dalam Al-Quran Allah menggantikan musafir dengan orang sakit. Wa man kana maridan aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau safar. Maka mengganti di hari-hari yang lain. Dalam riwayat ini, musafir dan perempuan hamil dan menyusui. Digandingkan dengan musafir yang kewajibannya adalah itu argumentasinya para ulama yang berkata sedikit. Maka perempuan yang hamil, yang mengkhawatirkan janinnya, atau perempuan yang menyusui, yang mengkhawatirkan bayinya, maka ketika tidak puasa harus mengkodok pada hari-hari yang dia tinggalkan. Dengan riwayat ini. Barakallahu Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Hadi rahimahullah dan semua ulama yang lain. Allah Mengkawal. Ini pendapat yang saya rajulkan <clears throat> dengan dalil yang ada. Yang punya pendapat yang lain harus mendatangkan argumentasi dalil. Jangan cuma nyari gampangnya toh. Sab susah apa-apa sab. Gampang dia sudah 30 hari dikalikan 510 gram dikalikan 30 sama dengan 15 kilo sekian selesai. Ente nggak puasa? Jangan begitu itu dalam pendapat. Hujahnya dulu. Mana harus Anda? Di perkara din, perkara ahkam, perkara syariat harus menggunakan dalil. Kalau tidak ada, maka kembali kepada pendapat yang berdalil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Tayyib, tayyib. Paham ini? Yang ke-10, orang yang ke-10, yang terakhir ialah seseorang yang memerlukan buka puasa dalam kondisi darurat. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam, menyelamatkan orang yang kebakaran, menyelamatkan orang yang kena runtuhan, dan segala macamnya. Menyelamatkan nyawa orang lain dan dia perlu untuk buka puasa supaya dia kuat. Maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa supaya dia kuat untuk menyelamatkan nyawanya orang lain. Dan kewajiban dia adalah adalah qadha. Ya wajib mengqadhanya barakallahu fikum. Nah, ini disamakan oleh para ulama seperti orang yang syahid berjihad ke fisabilillah ketika Ramadan. Sejak Ramadan jihad perang melawan orang-orang kafir. Maka dianjurkan untuk tidak puasa supaya semakin kuat dalam memerangi orang kafir. Dan dia berkewajiban mengkobok apa yang dia tinggalkan dari hari-hari yang ada. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan sepuluh eh, tipe tadi itu dikaji supaya kita tahu kita termasuk yang mana. Dan ketika ada kasus tengah-tengah masyarakat kita, kita lihat dari sepuluh tadi dengan pokoknya masing-masing dan keterangannya masing-masing. Yang terpenting bagi kita sekarang, yang paling pertama yang kita kaji terkait dengan iman dan waktu wafisada kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita selama Ramadan dan sepanjang hidup dan sepanjang hayat kita. Wallahu ta'ala Ada yang bertanya kan? Saya kasih waktu sampai jam setengah delapan. <clears throat> Tidak lebih daripada itu. Silakan. Uh, kalau dalam ada ada yang mengatakan bahwa Dia boleh berpuasa, puasa, tapi dia mengkobok. Nanti dia bayar ketika kondisi bayinya sudah mulai besar. Tidak mengkhawatirkan kondisi bayinya. Maka dia mengkobok. Dan kobok itu kan panjang waktunya ya. Panjang waktunya. Selama dia mampu dia kobok satu-satu kan? sampai. Tanda ingatkan ya. Saya ingatkan untuk terutama untuk ibu-ibu. Rukhsah ini tidak diberikan secara mutlak. Jangan dipahami menyusui langsung rusak. Tidak. Sekali lagi, yang mengkhawatirkan bayi. Eh, Ketika dia hamil, nggak tiba-tiba sudah rusak. Tidak. Yang dibahas oleh para ulama kalau mengkhawatirkan jadi maka kembali kepada medis, kepada medis para ulama. Allahu taala alam dia sangat mampu. Rentan. Di saat yang sama dia juga lebih miskin, tidak mampu bayar fidyah. Ya sudah. Maka lagi kalau Allah nafsan illa usah. Maka dia dikasih makan sama orang lain. Dia menerima haknya orang lain, banyak orang lain, pemberiannya orang lain. Jadi tadi fidyah itu diambilkan dari uh, kebutuhan pokok dia lebihnya. Kalau nggak bisa, la yukallifullahu nafsan nggak puasa orang meninggal. Intinya dia meninggal punya buka puasa. Nah gitu ya. Iya. Dalam bab ini Rasul mengatakan dalam hadis di Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasul, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu Barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya yang berpuasa untuk anaknya, istrinya, famili familinya itu yang puasa. Saya yang musafir eh, keluar negeri selama sepekan, mati di sana. Hah? Nah, apa namanya utang tujuh. Dia punya anak tujuh, sudah satu satu satu selesai. Coba boleh ditawar, nggak dibayar nanti ketika di luar. Tambah lah ya, pakai ya. Obat. dikasihnya ke mana? Ya. Sebentar, masjid ini orang miskin yang sedang di masjid atau gimana? Untuk untuk untuk takjil secara umum? Enggak, enggak, enggak, enggak. Untuk kiat khusus harus miskin. Itu nas Al-Quran. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin harus miskin ya terserah miskinnya nih mesti miskin di mana yang miskin dia kalau takjil bareng kan masih baca pada ya, miskin ya miskin jadi satu kan gitu ya jangan tapi harus dipilih yang miskin miskin bisa miskin itu itu aja boleh atau miskin yang lain juga ada mas pengalaman saya saya tidak ini. Waktu itu itu tidak ada nama. Jadi saya apakah sudah sudah jadi uh, beliaunya sakit sebelum Ramadan saya kan ketika, ketika uh, sakitnya sudah, sudah lama gitu ya. Eh, dari mulai awal Ramadan, hari pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai sepuluh hari, koma. Koma. Lalu meninggal. Ini bangunan sekarang. Perlu dikosongkan tidak Tidak tidak Kalau demikian kasusnya, tidak ada kewajiban mengkopok. Kalau demikian kasusnya, tidak ada kewajiban mengkopok. Dikarenakan kondisinya beliau sudah koma, tidak ada kewajiban untuk dia Lain halnya dia sakit, tapi masih sadar. Diharapkan kesembuhannya secara medis sampai 10 hari dia nggak ada masalah. Kan kewajiban dia mengkodok. Ternyata pada hari ke-11 drop koma mati. Yang ini dia punya hutang 10 hari. Jadi tadi ya? Dikarenakan ketika dia masuk Ramadan, posisinya dia posisi orang yang sanggup kuat, Cuman ada halangan sakit. Kalau yang tadi dari mulai awal sudah koma, Paham ya? Joko mau tidak sadarkan diri, tidak makan, tidak tidak apa. Koma sampai meninggal dunia. Ini tidak ada kewajiban puasa, maka tidak ada kokoh. Paham ya? Kolasonya untuk kasus di ibu tidak ada pokok. Tidak ada. Tidak tidak ya. tidak, tidak tidak tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Benar, benar. Secara medis, secara medis ketika itu diharapkan kesembuhannya atau tidak? Tidak bisa. Ini kalau buat satu ternyata sampai Sesuai. Dan dia sadar. Tapi sadar Masya Allah. Tapi bisa makan. Cuma itu. Ya, kalau itu kondisinya, lain lagi tadi. Kalau ini kondisinya, itu disamakan seperti orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau ini membayar, ini. Ya, ini. Gitu. Jadi Pak, iya, yang namanya utang itu terus terus harus dibayar. Jadi Bapak sekarang siapkan fidyah untuk 10 porsi. Panggil 10 orang miskin suruh makan atau kasih uh, uh, 10 orang miskin uh, tadi sepuluh gram beres. Yang paling gampang ya pokok masak-masak, undang 10 orang, suruh makan. Untuk fidyah ibu yang meninggal. Kalau itu kondisinya membayar fidyah. Waktu tinggal 2 menit. Kalau di rumah tidak ada miskin. <laughs> Bukan di rumah bapak, bukan yang lain-lainnya kan insya Allah banyak. Apa orang modul kaya-kaya? <laughs> Bapak saya cari, saya cari yang lain yang yang miskin-miskin saja nanti bapak bisa salurkan kepada orang lain. Terakhir, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya. Amin, ya. Keduanya kedatangan bulan suci Ramadan kebanyakan atau tradisi Ramadan Malaya dan sebagainya Apakah tidak sebaiknya membaca ayat iya Pak. Jelas, sebaiknya bahasa Al-Quran, tentang dan yang lain-lain yang terang apa Sehingga tradisi semacam itu yang tidak ada manfaatnya tidak. Makanya dari kan ada empat jenis orang Pak ya. Terkait dengan iman dan waktu siapa kan ada empat. Tinggal pilih yang mana ini. Maka kita masing-masing kita berupaya supaya betul-betul siam Ramadan imanan wah bisa. Yang lainnya ya kita kita kasih dakwah, kita sampaikan, kita ajak ke kebaikan. Kalau nggak mau sih mau. Harus. Jam setengah delapan persis. Persis setengah delapan. Seperti yang sudah saya janjikan. Mohon maaf atas semuanya insya Allah dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Berarti saya mohon maaf nakabila dan subhanahu wa bihamdik.